Saya ingat ma'asirul hadirin Kita ini umatnya Rasulullah Kita ini diperjuangkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sampai di ujung umur beliau Ketika beliau meninggalkan dunia yang fana ini Beliau hanya mengingat umatnya ummati ummati ummati sampai beliau menemukan kepada bertemu pada Tuhannya bertemu kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya itu sayang sekali. Ucapan di ujung lesan beliau ketika mengatakan ummati, ummati kita tuli hadirin hadirat. Kita tidak pernah mendengar kata-kata itu. Padahal ketika Rasulullah mengatakan umati, itu adalah kasih sayang tingkat tinggi seorang nabi kepada umatnya. Coba bayangkan dalam sakaratul maut beliau yang panasnya dua kali lipat daripada panasnya umat ini beliau masih mengingat kita umati perpisahan dan bentuk kasih sayang diucapkan dengan bahasa kamu ketinggal besok akan ketemu di akhirat tapi kita bagaimana Bapak Ibu yang saya muliakan alangkah menyedihnya kita sebagai umat di akhir zaman ini kita mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi cinta tiada rindu. Aneh, cinta itu harus ada rindu. Tapi kita mengaku cinta tiada rindu Cinta tiada pengorbanan Mestinya cinta harus ada air mata Tapi kita membohongi Rasulullah Di dalam bacaan tiba di situ ada butir mutiara. Wa atakal audu ya beki. Wa tadallal baina yadaika. Lu ini ketika sang Rasul Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Sebab di dalam surat Al-Anbiya Nabi Muhammad itu disebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Nabi Muhammad itu sebagai rahmat ke penjuru alam. Dan kenyataan ketika Rasulullah berjalan, ketika Rasulullah berada, apa dikatakan dalam gawuh itu? Wa atakal audu ya begi dan datang kepada Rasulullah. Tumbuh-tumbuhan wit-witan podo mentiung Wa atakal audu ya beki dengan menangis. Coba bayangkan itu Masirul Hadirin. Ketika nampak Rasulullah berjalan, wit-witan itu mentiung Masirul Hadirin watadallal baina yadaga mentiung dengan merasa rendah bahkan menangis ini wit-witan ini tumbuhan hadirin Ketika Rasul berjalan, tiada angin, tiada apa, langsung mentiung. Ngerti sang matalil alam alamin telah datang di hadapanku. Bahkan didawuhkan, unta berlari-lari ketika Rasulullah berjalan di padang pasir. Bukan berlari menjauh, tapi berlari mendekat ingin sharing kepada Rasul, ingin mengadukan nasibnya kepada Rasulullah karena tahu sang rahmatalil lil alamin ada di hadapanku. Ini tumbuhan hadirin. Ini unta tidak punya akal. Ketika sang rahmatalil lil alamin datang, dia berlari. Berlari menyampaikan keluhannya karena tahu sang penolong ada di hadapannya. Mari kita koreksi. Tapi ketika kita membaca solawat, kita membaca ya Nabi salam alaika. Mengapa kita tidak mentelung? Mengapa kita tidak merendah? Padahal yang datang itu Rasulullah. Karena didawukan man sholat alaiya Na'yan ablagtuh. Siapa yang membaca solawat jauh kepadaku. Siapa yang mahalul kiam dingkluk membaca ya Nabi salam alaika. Aku yang datang. Ini unta ketika melihat Rasulullah berjalan berlari bukan menjauh tapi mendekat. Begitu mendekat dia tunduk sopan di hadapan Rasul. Bahkan tumbuhan yang tidak bisa berlari hanya watadallal dan dingkluk mentiung. Jadi pangin itu langsung dingkluk. Bahkan datang sambil menangis. Tapi kita umatnya kita ini yang ditolong oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita membaca solawat sang Roh lil alamin datang di hadapan kita sang rasul penolong umat datang di hadapan kita oh tidak tahu malu unta saja menangis ketika rasul datang tumbuhan saja mentiung sambil menangis kita baca solawat dengan tegak kepala tidak ditundukkan. Tidak bisa menangisi dosa. Padahal dosa kita sangat banyak. Padahal dialah yang akan memberi syafaat nanti. Di hari kiamat. Di mana saat manusia dibuka rahasia batinnya. Wahusila mafis sudur. Semua manusia berbondong-bondong di alam mahsyar dibongkar rahasia hatinya. Dada ini dibuka oleh Allah. Sehingga kotoran-kotoran jiwa, kebencian-kebencian, sifat iri hati, sifat hasut, sifat merasa menang, merasa benci dengan orang lain, itu dibongkar semuanya. Dan saat itu manusia hanya bisa tunduk di hadapan Allah saat itulah terjadi goncangan besar di alam Sangking Saking ini goncangan mahasirul hadirin. Didawuhkan Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sohibatihi wa bani. Sampai panjenengan ketemu temannya. Manusia ketemu saudaranya Walaupun dulu satu jamaah dalam masjid. Walaupun di dunia satu jamaah dalam Al-Banjari. Walaupun di dunia satu jamaah dalam mujahadah. Menangis bersama. Tapi saat itu tidak ada yang bisa berkutik. Karena telah dibongkar rahasia batin seseorang. Wahusilama fisudur. Dibuka hatinya sehingga kotoran-kotoran batin jangankan yang menggunung sedaroh telah nampak di saat itu sehingga manusia enggan menemui saudaranya karena di hari itu adalah hari pembalasan dan hari pengadilan yang seadil-adilnya sedaroh kesalahan akan dimintai pertanggungan jawab di saat itu dosa kita sejauh ini berapa ma'asirul hadirin kita tunduk merasa suci. Kita merasa sudah baik. Padahal kalau nanti dibongkar ora ono sing apik, Mas Idul masih relatif Ora ono sing apik. Maka Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman Janganlah kamu mensucikan dirimu sendiri Ojo rumong sowes bagus. Ojo rumong sowes ahli ibadah. Ya jangan merasa suci. Huwa a'lamu bimanittaqo. Dialah yang maha mengetahui siapakah yang benar-benar takwa kepadanya. Mazirul hadirin yang saya muliakan. Siapa toh Rasulullah kita harus sadar dengan keberadaan beliau. Yang jelas beliau diturunkan di muka bumi ini, ini membawa rahmat ke penjuru alam. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya siapapun orangnya, walaupun dosanya yang sangat melangit dan menggunung, bila menemukan sang rahmat ke penjuru alam, maka semuanya akan sampai kepada Tuhannya dan semuanya akan ditemukan dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita menemukan sang Roh lil alami Dan ini harus ditemukan di alam jiwa rohani kita. Bukan hanya di alam jasad. Karena Roh lil alamin itu ada di dalam jiwanya Rasul ada di dalam jiwanya Nabi Muhammad dan ada di dalam solawatnya yang mana Allah pun bersolawat kepadanya dan Allah pun mencintai kepadanya karena dialah diciptakan dari nurnya kholak tuka min nuri kuciptakan kau dari nurku maka wajar kalau Allah bersolawat kepadanya artinya Allah bersolawat pada dirinya sendiri Allah bersolawat pada nurnya inilah sesosok beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat siapa beliau itu? Beliau adalah sang pensyafaat. Beliau adalah seorang penolong, sang penolong makhluk dan hamba umat ini. Ingat ketika manusia sudah di alam masar dihadapkan kepada hari pengadilan yang tiada keadilan kecuali di hari itu. Adil seadil-adilan, seadil-adilnya. Di saat itu manusia lari daripada saudaranya. Karena yaitu tadi memiliki sedikit rasa benci akan ditemukan kita dengan orang yang kita benci walaupun itu sedikit walaupun itu sedar loh, Jenengan memiliki rasa hasut sedikit. Sekarang ditutup rapi, ditutup dengan senyuman, ditutup dengan pemberian, ditutup dengan ya baik-baik saja. Besok tidak ada tutup lagi akan dibongkar sedikit hasut sedikit kita membenci, sedikit kita ngerasani, sedikit kita mencari kesalahan, besok akan ditemukan kepada si dia yang kita lakukan itu. Maka ketika itu manusia pasti lari. Wa ummihi wa abihi. Bahkan jangankan dengan orang lain, kita pun akan lari terhadap ibu kita yang telah melahirkan itu. Coba bayangkan di dunia anak akan lari menuju ibunya. Bukan lari menjauh. Ketika si anak mengalami kesulitan, yang dicari dulu adalah ibu. Karena ibu adalah pangeran Katon. Ketika anak mengalami kesulitan yang sangat berat, yang dicari bukan orang lain itu. Yang dicari adalah ibumu, anak-anakku. Bahkan kau menangis di pangkuan ibumu. Ibumu pun menangis. Seakan-akan kasih sayang itu adalah kasih sayang yang berlanjut. Tapi jangan begitu di akhirat kita lari daripada ibu yang kita cintai. Bahkan ibu yang kita cari di dunia ketika kita mengalami kesulitan. Tapi di akhirat kita lari melihat ibu yang sudah tua kita lari melihat ibumu yang rambutnya terurai putih. Di mana di dalam wajahnya sudah berkerut. Nampak kesedihan. Ketika di alam maksar, engkau tahu itu ibumu. Kamu tidak akan mendekat anak-anakku. Kamu lari dari ibumu. Karena mungkin di dunia kamu pernah nyenggerang ibumu Mungkin di dunia kamu berkata keras kepada ibumu. Kamu lupa. Saya lupa belum saya taubati. Saat itu kamu ditemukan oleh Allah kepada ibumu. Ini loh ibumu yang sangat mencintaimu dengan tulus. Justru kau sakiti. Larilah sang anak dari ibu. Wah abi, lari pada ibu bapak kita. Bapak kita sering kita segerang Sering kita tidak nurut kepada bapak kita. Di dunia seakan-akan tidak ada apa-apa itu anak-anakku. Tapi ketika besok dibongkar rahasia, bapak yang kasih sayang kepada anak, anak yang mencintai ayah, cinta itu hilang di saat itu karena hari pengadilan tidak peduli ibumu, tidak peduli ayahmu, yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Anak pun lari daripada ayahnya. Coba bayangkan saat itu. Di alam maksar begitu gemuruh manusia. Semua gepuki dodone, laupo biar aku gak tobat Sampai ada yang muta darah saking gede nih getu nih kepui dadane. Bahkan ada golongan yang matanya itu copot kakak nangis di alam maksar. Karena dia ketun. Karena hidup di dunia yang sekali ini dia sia-siakan. Dia tidak sungguh-sungguh dan tidak berhati-hati sehingga di maksar harus terjadi manusia harus saling tuntut menuntut. Begitu gemuruh umat. Begitu gemuruhnya umat. Satu sama lain tidak ingin ketemu. Lari ke kanan. Lari ke kiri. Dia takut kepada saudaranya. Takut bertemu ibunya. Takut bertemu ayahnya. Dia ketun Hanya ada satu surga atau neraka yang harus saya lewati. Ini anak-anakku hadirin yang saya muliakan. Di saat orang mundar mandir, di saat manusia saat itu sudah saling getun, ada satu, ada sesosok tubuh yang sangat ganteng banget. Sesosok tubuh yang lebih susah daripada itu. Lainnya susah, takut. Hanya ada dua jalur, surga atau neraka. Di saat itu ada sesosok tubuh yang sangat cantik, yang sangat ganteng maaf. Wajahnya yang sangat bersinar. Dia juga menangis. Karena dia juga susah, lebih susah daripada kita. Siapakah itu anak-anakku? Siapakah itu Mbak Sirul Hadirin? Seorang itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam si Lil alamin berdiri tegak di alam maksar melihat umatnya yang demikian lari ke sana kemari kebingungan mencari pertolongan tapi belum ada pertolongan belum diputuskan oleh Allah sesosok tubuh yang bersinar merunduk di hadapan Tuhannya yang dipikirkan bukan dirinya yang dipikirkan bukan keluarganya. yang dipikirkan kita, kita yang sangat khianat ini ma'asirul hadirin. Yang dipikirkan kita, kita ini yang membohongi dia. Yang membohongi beliau. Yang mengatakan cinta tapi sayang, cinta tanpa rindu dan kasih sayang cinta tanpa kasih sayang dan tanpa kerinduan cinta tanpa air mata, tapi cinta hanya pemaksaan belaka, memaksa, memaksa Rasulullah, memaksa solawatnya untuk membentui kepentingan pribadinya. Ingat, itulah Rasulmu. Itulah nabimu yang kita bacakan solawat, yang kita puja, yang kita sanjung, dengan bacaan-bacaan itu. Tapi sayang hadirin-hadirat, kita hanya bungkusnya saja membaca selawat. Tapi hati kita tidak pernah tunduk, tidak pernah menangis ketika selawat kita haturkan itu. Ingat tadi sudah saya katakan di muka tadi. Tumbuh-tumbuhan saja ketika sang rahmatan lil alamin datang di tengah-tengah kita melihat si dia sang penolong umat datang itu langsung dingkluk sambil menangis itu tumbuh-tumbuhan nah kita umatnya gimana ma'asirul hadirin bahkan terlalu kalau ada kita membaca selawat menangis terseduh-seduh di hadapannya dikecam oleh umat di zaman ini padahal tumbuhan itu Bukan jadi umatnya langsung menangis ketika Rasulullah hadir. Bahkan tadi saya katakan, saya ulangi lagi. Ketika sang rahmatalil alamin datang, burung-burung, bahkan unta yang disebut tadi, berlari mendekat pada Rasul, rindu kepada sang Nabi, rindu kepada sang Rasul karena merasa aku diciptakan dari nurnya. Wa khalaqtu khalqa min nurika. ciptakan makhluk dari nurmu Muhammad. Sang unta yang tiada akal berlari berlari mendekati sang rahmatan lil alamin dikluk dikluk hadirin hadirat lah kita bagaimana kita bagaimana maksirul hadirin Sejauh ini padahal umur kita sudah lama, kita di dunia ini sudah sudah banyak waktu yang kita sia-siakan. Padahal kita akan pulang kembali kepada Allah. Padahal kita nanti akan dikumpulkan bersama-sama di alam maksar ya hadirin hadirat. Padahal nanti kita dikumpulkan di alam maksar. Di situ bukan hanya untuk berkumpul, dimintai pertanggungan jawab. Jangan salahkan orang tuamu, Ketika kamu sudah dalam keadaan sengsara, ibumu datang, tapi bukan datang untuk menolong ketika kalian hidup di dunia dulu. Kalau kalian susah, siapa yang paling susah di dunia anak-anakku? Kalau kalian sakit, siapa yang paling susah di dunia ini? Bukan tetanggamu. Bukan, ya mungkin bukan siapa-siapa. Ibumu yang datang kepadamu ibumu yang tidak tega kepada kamu. Ini ibu yang melahirkan kalian. Itu jadi sifat basariah. Tapi di alam maksar kita kumpul, ibumu datang bukan untuk menolong anak-anakku. Dia hanya membisikkan sebuah kata di telingamu. Engkau ingat padaku anakku. Iya ibu, aku ingat. Engkau ingat siapa aku. Iya, Aku ingat engkau yang melahirkan aku. Aku hanya satu. Bisikan lembut di, di telingamu. Balik nubahnya susuku anakku. Ternyata kamu berkhianat kepadaku. Bisikan mesra di dunia dulu. Kamu sakit apa? Apa yang perlu kau butuhkan? Tapi di alam maksa ada. Telingamu mulut bibir ibumu, lesan ibumu didekatkan di telinganya karena masih ada sayang. Letak banterno saken anakku. Posisi yang demikian, ibumu matur, anakku, balik no banyu susuku. Aku ora kuat alam maksar. Aku surip sorong lahir nokuin. kue Sekarang rokok no ngarepku. Padahal itu sak lawas-lawase <laughs> anak-anakku. Tolong balik no baju susuku. Mampukah kalian anak-anakku? Terus datang ayahmu. Ketika ayahmu datang sambil wajahnya yang sangat kusut. Mungkin rambutnya sudah beruban semua. Mungkin wajahnya yang dulu putih bersih sekarang hitam kelam karena adanya panas di maksar yang sangat membakar kulit itu datang kepadamu. Kalau dulu datang kau ditanya, kamu ingin beli apa nak? Si anak mengatakan, saya ingin sepeda motor ayah. Doakan ayah dapat rezeki. Ayah bekerja keras dengan keringat menetes di dunia ini. Dapat rezeki tidak untuk kepentingan dia. Anak diberikan sepeda motor keinginan laptop, anak diberikan laptop. Kalau dulu bisikan manja sang ayah, opo sungguh jalu anakku. Anak mengatakan, ayah akan memberikan. Tapi di alam maksara anak-anakku. Tidak begitu, tidak begitu anak-anakku. Ketika kalian dalam keadaan susah payah, ibumu sudah datang, sekarang ayahmu datang kepadamu dibisikkan ke telinga kirimu, kau ingat aku anakku? Iya, aku ingat engkau ayahku. Kau ingat aku anakku? Iya, engkau yang mencetak aku menjadi manusia yang berguna. Akhirnya lesan ayah di telinga kiri kita dibisikkan di dalam telingamu pura-pura. Kembalikan keringatku dulu anak-anakku. Balik no keringat Kubien, bien. Karena kamu berkhianat kepadaku, anak-anakku. Itu pasti terjadi, hadirin hadirat. Saat itu tidak ada penolong di zaman itu, di maksar itu. Hanya nabimu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang saat ini kau bacakan selawat kepadanya. Tapi sayang kau baca selawat tanpa kecintaan. Kau bacakan selawat tanpa kerinduan. Kau bacakan selawat tanpa air mata kecintaan padanya. Ayo bangkit kalian bersama. Hidupmu hanya sekali ini. Mari hadirin. Sudahlah. Siapakah yang baik di saat ini? Di antara kita. Ora ono, ora ono, ora Besok les dibongkar rahasia batin hadirin hadirin, Kita hanya bisa menangis di alam maksar nanti anak-anakku hadirin wal hadirin, Maka nangislah di dunia ini. Jangan takut untuk menangis di dunia. Karena di alam maksar tangisan ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika kita menangis di dunia, berlinangan air mata ketika kita baca solawat, kita kenang Rasulullah si rahmatan lil alamin pasti bahagia pasti bahagia hadirin mari sungguh-sungguh kita getarkan hati kita Rasulullah hadir di tengah kita kita kita bacakan selawat ingat hadirin Unta saja berlari ketika Rasulullah hadir. Datang, dingkluk, mohon perlindungan di hadapan Rasul. Sekarang mari kita datang di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bermujahadah ma'asirul hadirin. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar benar-benar hati kita diberi cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat Cinta kita adalah imitasi. Karena cinta tanpa kasih sayang, cinta tanpa rindu, cinta tanpa pengorbanan dan air mata. Diri, marilah selain kita membaca selawat, kita kenang ibu bapak kita yang di rumah, yang sudah tua, yang mana kita mungkin tidak tahu bahwa besok kita akan dituntut oleh beliau dipaksa nanti. Sudah, ayo. Karena kita mengenang Rasulullah. Bayangkan kanjeng Nabi ada di hadapanmu ya hadirin hadirat. Kanjeng Nabi ada di tengah-tengah kalian anak-anakku. Ketika kanjeng Nabi tahu ada di tengah-tengah kita, yang dipandang adalah kepala dan hatimu anak-anakku. Sehingga mungkin Rasulullah memandang kepala kita, dihiasi dengan kopiah putih dan kopiah hitam. Ketika Rasulullah memandang kepala kita, dihiasi dengan jilbab yang bagus, dihiasi dengan aksesoris. Mungkin kanjeng Nabi bangga, oh umatku gagah ganteng, umatku cantik-cantik berjilbab, ngikuti sunnahku nutup aurat. Itu Rasulullah suka dan Rasulullah bangga. Itu ketika melihat kepala kita, tapi ketika kanjeng Nabi melihat dada kita, Maazirul hadirin. Saat itu kepala itu berubah, hadirin hadirin Jilbabnya tetap berjilbab yang indah. Kopiahnya tetap berkopiah yang indah. Ketika dada kita dibuka, dipandang oleh Rasulullah, ternyata di balik kopiah itu bukan wajah manusia lagi anak-anakku ternyata dibalik jilbab itu lo kok tutup menongso diri hadirin hadirat lah kanjeng Nabi malu kalau melihat umatnya seperti saya seperti kita ini hadirin hadirat mari lah ya maaf ini di mana fadlnya Allah ampunannya Allah itu diberikan ilalil kulubi mukasiratil mutaaridoti itu hanya diberikan kepada hati yang betul-betul merasa rendah dan merasa penuh dosa. Oleh karena itu saya minta khususnya hadirin hadirat sungguh-sungguh kita merasa rendah serendah-rendahnya. Katakan masih bagusan anjing-anjing yang berlari ketika sang rahmatan lil alamin telah lewat. Masih bagusan anjing-anjing itu karena anjing apapun tidak pernah berdosa karena tidak kena amanat. Tapi kita yang telah diberi apapun melakukan semua segala perbuatan yang nista yang kita lakukan. Mari kita mujahadah yang tidak hafal. Nah, kita tidak ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah sampai akhir. Jangan takut untuk menangis anak-anakku. Karena ahli maksar menangis dikuras air matanya sampai matanya itu sembab sampai keluar berempatnya hadirin hadirat sampai mata keluar belum ada ampunan sama sekali mengapa karena ampunan sudah ditutup taubat sudah ditutup ada dua ketika manusia nyawa ada di tenggorokan dan ketika matahari terbit di sebelah barat itu baru manusia itu tidak ada ampunan mumpung ada kesempatan ma'asirul hadirin mari kita rindu pada Rasulullah rindu kepada sang penolong umat ini rindu kepada sang rahmatan lil alamin panjenengan tahukah ketika sang rahmatan lil alamin di hari maksar semua sudah dalam keadaan seperti itu sesosok tubuh yang sangat bagus bersinar itu datang sujud di hadapan Tuhan di mana beliau itu menangis tersedu-sedu ketika ditanya apa penyebab kau menangis umatku ya Allah Umatku ya Allah, kasihanilah umatku. Si penolong telah menangis di alam maksar. Si rahmatan lil alamin telah menangis, menangisi diri kita yang penuh dosa itu. Sehingga ketika hisap dilakukan, terjadi mizan, ditimbang amal-amal kita. Tentu amal-amal jahat kita lebih banyak dibandingkan amal kebagusan. Ketika kita ditimbang, digiring oleh malaikat Zabaniyah karena banyaknya dosa kita digiring ke neraka wasikul ladzina kafaru ila jahannam zumaro kita digolongkan orang-orang yang kafir, kita digolongkan orang-orang yang lacut, dibawa berbondong-bondong ke neraka. Saat itulah tangisan meledak di mana-mana. Tidak ada senyum seorang pun di saat itu. Semua menangis maksirul Hadirin. Ketika sang anak tahu mau dibawa ke neraka, dia ingat, aku dulu punya ibu, ibuku paling gak tego. Saat itu kita bengok-bengok, ibu, ibu, ibu, sambil lari, sambil digiring menuju neraka. Dengan harapan ibunya datang. Tapi ketika ibunya di, ditemukan kepada kita. Ibu malah bukan menolong, malah ibu menuntut kita. Saat itu sudah sangat berat keadaan kita ma'asirul hadirin. Tapi kita dalam keadaan kritis, seseorang yang bersinar itu datang. Hentikan wahai malaikat, siapa yang kau giring ini? Ini umatnya ya Rasulullah. Ada apa kalau gitu? Dia tidak tahu kalau itu kanjeng Nabi. Hentikan, mengapa kau giring ke neraka? ini karena banyak dosa. Jadi malaikat begitu. Akhirnya ketika ditimbang ternyata banyak dosanya hadirin. Maka seseorang itu mengambil lembaran ya satu lembaran surat yang ada di baju ada yang ada di tangannya diberikan kepada si pendosa itu, si orang yang ahli dosa. Akhirnya amal itu ditaruh di dalam kebaikan maka terjadilah suatu keanehan dan keajaiban. Amal orang itu bertikel-tiker, berlipat-lipat, mengalahkan dosanya. Sehingga dengan hukum yang ada, orang itu tidak akan masuk neraka. Syukurlah si hamba itu menangis, mencium kaki si penolong itu. Ketika itu ditanya, siapakah Tuhan? Kok bisa menolong saya? Kok Tuhan menolong saya dengan penuh kasih sayang? Padahal ibuku yang saya cintai, ibuku yang mengeluarkan saya, melahirkan saya, ibuku yang waktu di dunia ini tidak pernah menyakiti aku. Ketika saya mintai pertolongan, malah membebani aku. Tapi paduka siapa yang menolong saya? Sambil mencium kaki orang itu, Akhirnya seorang yang sangat bersinar itu mengatakan, kamu tidak tahu aku toh? Iya saya tidak tahu. Aku Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku si rahmatalil alamin itu. Aku yang kamu sebut di dunia kau bacakan selawat. Sekarang kamu akan saya syafaati. Sekarang kamu akan saya tolong. Ini hadirin. Ya sudah mari kita bermujadah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bisa kalau orang lain atau kita kita membaca selawat tidak bisa nangis, sekarang kita harus bisa. Sudah saya katakan tadi, binatang-binatang pun, burung-burung pun, serigala-serigala di padang pasir. Ketika Rasulullah lewat, dia tidak lari, tapi dia mendekat karena tahu itulah si penolong Itulah si lil alamin. Lah kita kok tidak sadar gitu toh hadirin hadirat. Kok kita kok tidak mengakui seperti itu hadirin hadirat. Padahal Rasulullah kita bacakan selawatnya. Tapi mengapa hati kita tertutup? Mari ya. Mari Al-Fatihah. Sang rahmatan lil alamin ada di hadapanmu. Itu pasti. Cuma hati kita buta. Hati kita sudah bijak. Ya, bagaimana besok ono akhirat ketemu Rasulullah? Kalau di dunia ini sudah bijak, tidak sadar kepada beliau. Terutama anak-anakku. Kalau kami nanti yang tua-tua sudah tidak ada, ya maaf, siapa penerus ini nanti? Tentu kalian tidak boleh ilmu ini harus berhenti di sini. Terus kecintaan pada Rasul tidak boleh puas dengan hanya membaca selawatnya. Tapi kecintaan harus ada ditanamkan. Ya mari doakan kita saling berdoa. Doakan kita sama-sama sehat. Karena umur manusia tiada yang tahu. Maka ngaji terus, berjuang terus. Hidup hanya sekali pasti kita akan kembali temui Rasulmu temui Sang Rahmatalil Lil Alamin di dunia ini pasti ketemu di alam maksar nanti kalau ketemu dengan dia beliau di alam maksar ya karena ma'ifil jannah kita bersama-sama dituntun oleh beliau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala mari ya di hati kita Allahumma ya wahidu ya ahad Ya wajidu ya jawad Salli wa sallim mabarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati Ma'lumatillahi wa fuyudotihi wa amdati Allahumma ya wahidu ya ahad Ya wajidu ya jawad Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa abdati Allahumma ya wahidu ya ahad Ya wajidu ya jawad Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasi bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudotihi wa amdatihi Al-Fatihah Ya demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilatih sungguh-sungguh, getarkan jiwa, temui Rasulullah sang rahmatan Alami. Kita akan ketemu berjumpa saat sakaratul maut. Beliau akan datang kepada umatnya yang betul-betul mencintai. Semoga kita digolongkan umat yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya saya kira cukup sekian Segala kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Wabillahi taufiq wal hidayah Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asyafa'a wa tarbiyah Wa min zaman an-nadruh wal barokah wal karoma Wal afu minkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh